Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azani wa azakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in Anawiyah yaitu syarah hadis yang ke-29 sebagaimana rutinitas kita setorkan terlebih dahulu yang belum setoran sesuai dengan perjanjian yang sudah dijanjikan. Tafadhal yang pertama. Apa? asal amri Hmm? Ya finnar al ila hasaidu ila al sinadin wa wa wa al hasan sahih Kemudian yang kedua, eh, bismillah, tafadhal. Fakultu Fakultu Fakultu ya Nabi Allah Wahli yakubun nas Naam barakallahu fikum. Bismillah berikutnya Ewa? Thank you. bin Naam barakallahu fiikum. Bismillah berikutnya. Awa, bismillah.

innal mu'akhadhuna bima natakallamu bihi au Naam barakallahu fiikum. Berarti dah yang lainnya insyaallah taala untuk hadis yang panjang ini pada pertemuan yang akan datang. Adapun yang enam sekarang untuk yang setoran yang lainnya, tafadhal atau mas setoran? Bismillah. Yaqul Banawa Faman kanat Hijratuhu fahijratuhu fahijratuhu Abi mura'atin kihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Ayo, siap? Bismillah. Siap? Ya. Bismillah. Faman Faman kanat ila Allah wa rasulih يصيبها awi mura'atin awi mura'atin awi mura'atin yang kihuha Labas. ba'as. Ewa na'am la ba'as barakallahu Antum kemarin dah? Sudah ya? Ewa. Barakallahu fiikum. Antum mau nyoba? La <laughs> insyaallah. Antum? La mas. Eh bismillah. antum? Mau nyoba? Mau nyoba? Bismillah. An Abi Hafsin minad dunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha ila ma hajara apa Nah, barakallahu fiik. Ahsantum. Insyaallah enggak masalah. Diulang-ulang lama-lama insyaallah mungkin barakallahu fiikum. Naam. Eh, tafadhal bismillah terakhir. Bismillah. Ah. Ayo, ayo. fikum insyaallah yang lainnya menyusul untuk hadis yang ke-29 untuk para santri jadi sisanya menyusul pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Kita lihat di sini kata beliau wa tuqimus shalah dan menegakkan salat. Ini termasuk amalan yang bisa membuat seorang hamba dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Perhatikan baik-baik. Nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik ya. Wa tuqimus shalah dan engkau menegakkan salat. Di sini lafaznya menegakkan salat bukan menunaikan saja. Karena banyak orang yang menunaikan salat tapi belum menegakkan. Karena kalau menunaikan itu hanya gerakan saja. Tapi kalau menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, perkara-perkara yang wajib dalam salat tersebut. Kita lihat. Hadza huwa ruknus tsani ini ada rukun yang kedua waktu tuqimus shalah amudul Islam. Dan engkau menegakkan salat yang mana salat itu adalah tiang agama Islam. Wal muradu bis dan yang diinginkan dengan salat di sini adalah as-salawatul khams. Perhatikan baik-baik ini. Salat yang diinginkan di sini adalah salat lima waktu, bukan salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah memang dianjurkan. Yang dikenal mengapa? Barakallahu fikum as-salawat ar-ratibah, ba'diyah sama qabliyah. Cuman yang diinginkan di sini adalah salat lima waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Hafidhu 'ala salawati wa salat wusta." Jagalah salat lima waktu dan salat wusta. Salat wusta itu salat asar. Karena kebanyakan orang ketika salat asar itu lalai dengan kerjaannya, dengan kesibukannya sehingga terkadang tidak salat asar. Allahul musta'an. Mohon insyaallah ya. Salat lima waktu dalam sehari semalam berapa rakaat? Berapa rakaat Abdurrahman? Salat lima waktu dalam sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Ingat-ingat ya, 17 rakaat. Catat ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jumlahnya 17 rakaat. Nah, kita lihat di sini. Wa qala tuqimuha di sini lafadznya tuqimuha itu menegakkan walam yakun tusalli tidak mengatakan tusalli yaitu engkau salat li'annal matluba iqamatus salati la syaklas salat karena yang diinginkan adalah apa nah menegakkan salat bukan semata-mata menunaikan salat nah barakallahu fikum bukan semata-mata nah barakallahu fikum nah menegakkan salat, eh, menunaikan salat tapi menegakkan salat kita lihat wa innamas salatu alqaimah almustamilah hanya saja salat itu dikatakan tegak manakala apa? Salat tersebut mustamilah ala arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha wa sunaniha. Ini penting nih. Salat yang terkandung dalamnya rukun-rukunnya dia lakukan, syarat-syaratnya dia terapkan dan perkara-perkara yang wajib dia laksanakan wa sunaniha dan juga sunah-sunahnya. Karena enggak setiap orang salat dikatakan menegakkan ya. Banyak orang yang salat sampai-sampai dikenal dengan apa? Salatnya bagaikan ayam jago atau ayam yang matok makanan. Salatnya gini. Paham ya? eh gerak cepat dia di RTPT. Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati. Nah, enggak menegakkan rukunnya wala syaratnya wala syai'. Baca pun wala alam. Hati-hati ya. Apalagi sholat kok diam saja ini tak ingatkan berkali-kali. Kalau sholat jangan diam saja mulutnya. Allahu Akbar. Oh ya gini. Diam aja, enggak baca wala syai', enggak sah sholatnya. Lah ngapainnya gitu diam aja? Sholat itu dibaca. Bacaannya ingat-ingatnya Bataan itu ya ucap, ucapan tadi tergerakkan mulutnya, atau walaupun pelan pun tergerakkan mulutnya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Paham ya? Ustaz, karena pikirannya banyak pikiran Ustaz, banyak hutang Ustaz. Akhirnya salatnya dia diam aja. Tetap enggak ada pengaruh wala syai'. Hutang ataupun punya hutang ataupun tidak jangan dibawa pada salat. Salat bataan dibaca, mata. Gerakkan mulutnya hatta walaupun pelan. Ingat-ingat ya, nutqun. Nah, diucapkan barakallahu fikum karena kalau orang salat kok diam aja dari awal sampai akhir enggak diterima salatnya. Nah, baca apa dia? Ingat-ingat rukunnya itu ingat-ingat ya. Surat Al-Fatihah itu yang paling inti karena rukunnya. Jangan sampai salat tidak baca apa-apa, apalagi salat dengan tidur. Eh, biasanya kami saksikan ketika sholat subuh itu banyak Orang-orang mau di luar sana ataupun dimanapun, biasanya salat subuh itu kalau dia nggak fokus gini aja dia. Khusyuk dia tapi nggak baca apa-apa. Orang salam pun masih tahiyat dia. Allah musta'an. Hati-hati ya, hati-hati para kalafikum. Nggak perlu panjang lebar yang jelas kita merasa para kalafikum bahwasanya jangan sampai kita sholat kok cuman Naam diam aja mulutnya apalagi tidur tadi itu. Paham sholat Ewan naam. Kita lihat sini. Kata beliau di sini hadhihi salatul qa'imah inilah yang dinamakan dengan salat ditegakkan. Amma salatul lati tahtallu fiha al-arkan aw syurut aw al-wajibat fa hadhihi la takunu salatan nafi'atan indallah subhanahu wa ta'ala. Adapun salat yang kosong dari rukun-rukunnya, kosong dari syarat-syaratnya, kosong dari perkara yang wajib, maka ini tidak dikatakan salatnya bermanfaat di sisi Allah taala. Perlu diperhatikan baik-baik. Salat lima waktu sehari semalam berapa rakaat tadi? Berapa? 17 rakaat. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa taqumullah. Jadi untuk menunaikan salat ini jangan sampai kita lalai karena tidak setiap orang yang salat itu beruntung. Ada juga orang yang salat tapi rugi. Sebagaimana dalam surat apa itu? Al-Maun. Fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat celaka itu bagaimana coba bayangkan? Karena sholatnya dia lalai. Sholatnya dia tidak khusyuk. Memikirkan perkara-perkara dunia atau yang semisalnya. Sehingga apa? Rukun-rukunnya dia tidak terapkan. Allah mustan Jadi upayakan kalau sholat barakallahu fikum semaksimal mungkin. Yang namanya kita manusia biasa terkadang ada kelalaian. Tapi upayakan semaksimal mungkin. Jangan lupa bacaan-bacaan rukun-rukunnya dan yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat yang berikutnya, amalan yang berikutnya. Perhatikan baik-baik amalan yang bisa membuat seorang hamba masuk surga dan dijauhkan dari api neraka pertama apa kemarin tauhid ya enggak tauhid yang kedua menegakkan salat yang ketiga menunaikan zakat wa qauluhu wa tu'tiz zakat dan engkau menunaikan zakat ingat-ingat engkau menunaikan zakat di sini hadza huwa ruknus salis ini rukun yang ketiga menunaikan zakat sudah kami sebutkan rincian zakat Zakat yang diinginkan di sini adalah zakat harta. Apa maksudnya ya? Menunaikan zakatnya. Jadi kalau punya harta lebih, harta simpanan, tabungan, kok dia nabung? Dilihat dua keadaan. Dilihat dua keadaan. Haul sama apa? Nisab. Haul setahun penuh, nisab itu kadar batasan harta yang dia harus mengeluarkannya. Kemarin sudah kami sebutkan, siapa yang bisa mengulanginya barakallahu fikum kalau ukuran dengan emas ketika sudah mencapai berapa dinar Dua puluh dinar. Dua puluh dinar senilai dengan berapa gram? Berapa? Enam. Delapan puluh lima gram emas murni dua puluh empat karat. Karena ada yang dua dua, tapi ini dua empat karat. Itu ukurannya ya, itu kalau emas. Kalau sudah mencapai 20 dinar, karena kenapa kita menggunakan patokan dinar? Karena zaman saat itu barakallahu fikum, mata uang terbuat dari dinar dan dirham. Dinar itu terbuat dari emas, dirham terbuat dari apa? Perak. Kalau sudah mencapai 20 dinar, senilai 85 gram emas murni 24 karat tadi itu mengeluarkan zakatnya 2,5 persennya. Kalau patokan dengan dirham berapa? Antum Abdullah Berapa? 500. Lah. Kemarin sudah kita tanya juga, ingat-ingat. Kalau dirham berapa? 200 dirham. 200 dirham. Senilai dengan berapa gram, Abdurrahman? 595 gram perak murni. Paham ya? Kalau uang yang disimpan tadi dinilai senilai dengan 595 gram perak, maka wajib mengeluarkan zakatnya berapa? 2,5 persennya. Sekarang permasalahannya, para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang jadikan patokan emas atau perak. Yang rajih wallahu alam yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam habibullah taala bahwasanya memacu atau mengukur dengan perak lebih dekat. Karena lebih tepat untuk sampai nisabnya dan lebih segera sampai kepada orang-orang fukara dan masakin. Paham maksudnya ya? Jadi kalau sudah sampai berapa tadi? Kalau antum nyimpan uang atau harta setahun penuh dicek ulang. Dihitung misalkan, ternyata hartanya mencapai berapa? 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni keluarkan zakatnya 2,5 persennya. Paham maksudnya? Kenapa para ulama menguatkan yang kedua ini walaupun diperbolehkan juga yang pertama yaitu emas? Karena kalau perak itu lebih murah. Lebih murah sehingga harta yang dia kumpulkan akan segera mencapai nisabnya dan segera sampai kepada tangannya orang-orang fukara dan masakin. Paham soal ini ya, upayakan ini sudah apa sudah dilekatkan eh, di benak-benak kita. Ukuran emas sekian, ukuran perak sekian. Coba antum mengulangi full semuanya antum. Semuanya. Kalau emas berapa, perak berapa? Kalau emas senilai dengan dolar dinar tadi itu kalau dilihat dari gram berapa? 85 gram emas murni 24 karat. Mengeluarkannya 2,5%. Kalau perak 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni mengeluarkan dua setengah persennya. Mahum soalnya, nah barakallahu fikum itu perlu diperhatikan. Kita lihat, qalu wa tu'tiz zakah hadha huwa ar-ruknu salis ini rukun yang ketiga. Wa huwa ita'uz zakah allati faradaha Allah fil amwal wa hiya qarinatus salah, yaitu menunaikan zakat yang mana Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat tersebut pada harta. Wa hiya qarinatus salah, gandengan daripada salat. Salat zakat. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak sebagian kaum muslimin yang mereka tidak mau bayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Mami ya? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati was zakah. Atau kama qala rajul anhu. Demi Allah, sungguh aku akan merangi orang-orang yang pisahkan antara salat dan zakat. Akhirnya diperangi sampai mereka apa? Kembali lagi membayar zakat sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hiya al-miqdar al-muqaddar lil fuqara wal masakin walil asnaf as-samaniyah allati bayyanahu Allah Subhanahu wa taala yaitu zakat tersebut adalah apa al-miqdar kadar ukuran tertentu yang telah ditetapkan untuk orang-orang fuqara dan masakin dan delapan orang yang telah disebutkan dalam Al-Quran yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Fahiyah ibaratun maliyatun wassalatu ibaratun badaniyah. Perhatikan baik-baik. Ibadah ternyata ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Ibadah maliyah itu ibadah yang bentuknya apa? Harta, zakat maksudnya. Kalau ibadah badaniyah, ibadah yang sifatnya berkaitan dengan badan itu solat. Mahum solat ini ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qalu wa tasum Ramadan dan ucapan Rasulullah SAW dan engkau puasa Ramadan. Inilah yang sekarang kita berada di akhir-akhir bulan. Nah barakallahu fikum yang kita sudah mendekati bisa dikatakan dekat dengan bulan Ramadan. Ternyata puasa Ramadan termasuk salah satu amalan yang bisa membuat seorang hamba masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. nah barakallahu fikum. Tapi bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, dua perkara yang sangat penting dalam mengerjakan puasa Ramadan imanan wa Imanan wa Iman dan hanya murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Man sama ramadhana imanan wa gufira lahuma ma taqaddama min dambih Barang siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan beriman dan juga mengharapkan pahala serta wajah Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Naam. Kita lanjutkan apa yang beliau ungkapkan di sini. Hadar rukunur rabi' ini rukun yang ke keempat. Tasum Ramadan. Nah, tasum Ramadan ini berarti masuk puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan, naam barakallahu fikum dengan iman dan juga ihtisaban tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni enam dosanya yang akan datang. Wa huwa syahrun fis yaitu cuma sebulan dalam setahun. Setahun cuma sekali saja bulan Ramadan. Enggak ada bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Sya'ban lain, Ramadan lain. Naam. Wa shamu syahr Ramadan fardun wa ruknun. Dan puasa bulan Ramadan merupakan kewajiban dan rukun min arkanil Islam, salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Qauluhu wa tahajjul bait dan engkau berhaji ke Baitullahil Haram. Ingat-ingat, haji di sini adalah rukun Islam yang keberapa? Yang kelima itu pun bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu, mampu hartanya, mampu badan dan fisiknya. Adapun harta memang penting harta ya. Kalau enggak mampu harta, dia tidak wajib baginya untuk haji. Tapi kalau dia mampu harta, badannya enggak mampu karena sakit parah yang bisa dikatakan sakitnya tidak bisa disembuhkan dengan prediksi manusia, maka boleh mewakilkan. Boleh apa? Hajinya diwakilkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla kita lihat sini. Wa hadha huwa ruknul khamis min arkan Islam. Ini rukun yang kelima daripada rukun-rukun Islam. Dzakara sallallahu alaihi wasallam arkanul Islam kullaha akhiruhal hajj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan rukun-rukun Islam semuanya yang paling terakhir adalah haji. Wal hajju bayyanathu al-ahadith al-ukhra annahu marratun wahidatun fil umur 'ala al-mustati'. Ini penting ini. Sungguh hadis-hadis yang lain telah menjelaskan bahwasanya haji itu wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Paham ya? Hukumnya apa tadi? Wajib. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu seumur hidup sekali. Nah, ngulangi boleh nggak ngulangi? Boleh tapi tatawwu'. Tatawu itu sunnah. Paham ya? Mengulangi silahkan. Amalan tambahan, amalan sunnah tambahan nggak masalah. Tapi kalau dia mampunya hanya sekali itulah yang sebenarnya diwajibkan dalam seumur hidup sekali. Nah, sampai-sampai para ulama juga menyebutkan umrah pun bagi yang belum mampu haji, umrah pun kalau dia bisa melakukan lakukan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu, amma ladzi la yastati'u bil mal fa hadza laysa alaihi hajjun." Adapun orang yang tidak mampu harta, enggak punya harta, enggak punya uang untuk berangkat, maka tidak ada bagi dia kewajiban untuk haji. Nah, barakallahu fikum. Jangan seperti apa? Nah, orang-orang yang mereka memperbolehkan menghalalkan semua cara intinya tujuannya. Paham ya? Kata mereka al-ghayah tubariru al-wasilah Puncak dan tujuan yang bagus itu menghalalkan semua cara. Intinya kan haji walaupun uangnya hasil dari begal. Paham ya? Jadi uangnya begal, ngerampok dulu. Setelah ngerampok dipakai untuk haji. Paham ya? Itu keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ingin tujuannya itu mulia, caranya pun juga upayakan mulia. Jangan mencuri, jangan merampok. Nah, kita lihat sini. Qala ta'ala Allah telah berfirman, lillahi 'alan nasi hajjal bait man istata'a ilaihi sabila." Dan hanya kepada Allah lah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke baitul Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalannya. Apa maksudnya nih ya? Kemampuan di sini diukur dari dua sisi. Mampu apanya tadi? Hartanya mampu badannya. Mohon salah ya? Naam. Kita lihat di sini. As-sabil az-zad wa rahilah ini sabil, mampu menempuh jalannya. Nah, jalan itu ada dua. Azad zadu rahilah. Zat itu perbekalan, rahilah itu kendaraannya. Boleh nggak antum misalkan dari Indonesia haji naik onta itu? Boleh nggak kira-kira? Kalau mampu nggak masalah silakan, nggak ada larangan. Cuman kan ada yang dikenal dengan taisirat taisirat itu kemudahan-kemudahan yang kita boleh menggunakannya selama tidak berseberangan dengan syariat seperti pesawat, kapal, mobil, gunakanlah perkara-perkara yang sudah ada kemudahan tersebut. Bukan berarti kita melarang haji naik onta. Silahkan kalau misalkan dari Indonesia naik onta, tahan pun nggak masalah juga. Paham ya? Cuman kan taisirat tadi itu barakallahu fikum kemudahan-kemudahan seperti itu perlu kita apa? manfaatkan selama tidak berseberangan dengan syariat. Kita lihat, kita lihat di sini azadu warrahilah ini. Mampu menempuh perjalanannya. Perjalanan ini maksudnya apa? bekal dan juga kendaraan. Azadul zadul ladzi yuballighuhu wan nafaqah. Zat itu perbekalan yang apa? Yang menyampaikan dia kepada tujuan dan juga nafkah. Bekal harta, uang atau semisalnya. Warahilah yakni al marqub alladhi yadhhabu bihi wa yarudduhu fi kulli zamanin bihasabih. Perhatikan baik-baik ini. Ar-rahilah itu adalah kendaraan yang dia naiki, yang dia pergi dengannya dan mengembalikan dia pada setiap waktu sesuai dengan keadaannya. Warahilatu qad takunu sayyaratan wa qad ta'iratan wa qad bakhiratan. Yang namanya kendaraan itu bisa jadi mobil, pesawat ataupun kapal. Kullu zamanin bihasabih. Setiap waktu itu sesuai dengan apa keadaannya. Apa maksudnya ya? Kalau zaman dahulu mungkin belum ada kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang, tapi sekarang ada pesawat, ada mobil, ada kapal, manfaatkan. Fa idza lam yajid zadan wala rahilatan, falaysa alaihi hajjun. Kalau orang tersebut tidak menjumpai bekal, tidak pula apa kendaraan, maka tidak wajib bagi dia untuk haji. Mahum soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa in wajada istita'ah al-maliyah wa lam yakun indahu istita'atun badaniyah, fa fihi tafsilin penting nih. Suatu ketika mungkin ada kejadian ini perhatikan baik-baik ini. Jika dia mampu harta tapi dia tidak mampu badannya. Hartanya banyak melimpah, bukan jutaan lagi MMN misalkan. Paham ya? Tahu MMN an antum? Ayo, nah kalau fi bukan jutaan lagi, tapi dia badannya nggak mampu. Bagaimana ini? fihi tafsil, perlu dirinci lagi kata beliau. Paham ya? Antum tahu MMN? Tahu? Ayo lah bahas. Ayo, kita lihat sini. Rinci. Dia mampu hartanya banyak melimpah tapi nggak mampu badannya, dirinci idza kana al-'aridu wal 'udru yurja zawaluhu fa innahu yung fa innahu yantadiru hatta yazula thumma yahujju bi nafsihi masyaallah rincian yang sangat bagus ini kalau faktor yang membuat dia nggak mampu berangkat tadi itu bisa diharapkan akan hilang dalam waktu dekat misalkan sakitnya nggak parah lah taruhlah diobatin sembuh misalkan tunggu sampai sembuh baru berangkat haji sendiri Paham maksudnya? Jadi kalau penyakitnya nggak parah, ditunggu dulu sampai sembuh, setelah sembuh berangkat sendiri. Ini yang pertama. Rincian yang berikutnya wa idza kana al-udru al-mani'u la yazunu kal-kibari wal harami aw al-marad al-musmin alladhi la yastati'u ma'ahu al-hajj fa innahu yunibu man yahujju anhu masyaallah. Namun apabila udur alasan yang membuat dia tidak bisa berangkat tadi tidak bisa hilang seperti karena tua renta, jumpo, lansia, antum tahu lansia enggak? Lanjut usia. Nah, barakallahu fikum atau haram sama orang tua. Awil marat atau penyakit yang terus-menerus. Penyakit yang terus-menerus yang bisa dikatakan secara prediksi manusia enggak bisa sembuhkan. Penyakit tua lah taruhlah gitu ya. Intinya diobatkan kemana mana enggak sembuh-sembuh. Nah, seperti itu kata beliau boleh diwakilkan Paham ya? Boleh nyuruh orang menggantikan haji dia. Uangnya dari kita, uangnya dari orang yang nggak mampu tadi, dikasihkan orang untuk apa? Orang tersebut menghajikan dirinya, diniatkan ke orang yang punya uang tadi. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena diperbolehkan seperti itu. Hatta walaupun dia mati pun, meninggal dunia, dulu punya keinginan untuk haji kok belum sempat, anak dan keluarganya tadi misalkan memiliki harta yang banyak kemudian mau menghajikan orang tua yang sudah meninggal tadi sampai pahalanya. Nah, barakallahu fikum sebagaimana dalam hadis yang sahih, nah barakallahu fikum Rasulullah SAW suatu ketika pernah ditanya oleh seorang wanita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernadar untuk berhaji, tapi belum sempat haji sudah meninggal dunia. Apa ahud anha?" Apakah boleh aku haji diniatkan untuk dia? Naam, hujji anha. Iya, boleh. Hajilah kamu diniatkan untuknya sampai ini ya. Yang tidak sampai itu adalah Al-Fatihah. Paham ya? Itu contohnya. Paham ya? Atau bacaan Yasin yang sebenarnya enggak sampai itu, kan enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya itu ya. Antum malam seribu kali yang baca Al-Fatihah misalkan. Itu enggak ada dalilnya enggak sampai itu. Paham ya? Yang sampai itu amalan-amalan yang sudah dinaskan dengan dalil dengan dalil ya. Contoh yang lain sodako. Datang suatu ketika, nah barakallahu fikum riwayatnya berbeda-beda ya. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi nah barakallahu fikum sesungguhnya ibuku uftulitat nafsuha, meninggal mendadak. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat." Nah, kalau seandainya dan aku mengira, aku tetap beranggapan kalau seandainya ibuku bisa bicara, dia akan bersedekah. Apa atas sedekah anha? Apakah boleh aku bersedekah untuknya? Naam kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan boleh. Ini nas dengan dalil, tapi kalau bacaan-bacaan tadi Yasin, malam Jumat Kliwon misalkan atau Al-Fatihah itu enggak sampai karena enggak ada dalilnya. Jadi kita kembali pada dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ikhwan fitnah dan azdan wasakumullah kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa mazada 'anil marrah al-wahidah fa innahu tatawwu'." Ini penting juga ini. Kalau orang haji kok lebih dari satu kali, sudah pernah haji kok haji lagi, itu tatawu, bukan kewajiban lagi. Yang wajib dalam seumur hidup berapa tadi? Sekali bagi yang mampu. Mampu apanya tadi? Mampu fisiknya, mampu hartanya. Naam. Ikhwan fillah azdan yazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Suma Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi oleh Mu'ad bin Jabal atau Rasulullah menawarkan kepada Mu'adz bin Jabal suatu faedah, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Apakah kamu mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Ziyadatan ala arkan Islam, tambahan dari rukun Islam yang lima tersebut. Li'anna dina laisa mahsuran fi arkan Islam, karena agama itu tidak terbatas pada rukun lima saja. Paham ya? Jadi agama itu tidak terbatas pada rukun Islam yang lima saja. Walakin hadhihi al-asasatu. Tapi rukun Islam yang lima ini pondasinya. Yang namanya rukun itu apa sih? Definisi rukun? Apa itu definisi rukun? Naam, ahsan. Janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya rukun. Janibus syai' al-aqwa, namanya pondasi. Jadi rukun Islam yang lima itu pondasinya. Kalau pondasinya sudah roboh, berbahaya. Nah, kita lihat di sini. Walakin hadhihi al-asasa, tapi lima rukun ini adalah pondasinya. Wa hunaka a'malun katsiratun. Di sana masih ada amalan yang banyak tatsba'u hadhil arkan wa tukammiluha, mengikuti rukun-rukun Islam yang lima ini dan juga menyempurnakannya. Wahia jami'u anwa'it ta'at min fara'idi wa nawafil wa wajibatin wa mustahabbat. Yaitu seluruh jenis-jenis ketaatan baik berupa faraid kewajiban-kewajiban wan nawafil dan amalan-amalan tambahan seperti salat nafilah dan juga kewajiban-kewajiban dan juga perkara-perkara yang disunnahkan. Perlu diperhatikan baik-baik. Salat nafilah, salat nawafil qabliyah ataupun ba'diyah itu jangan disepelekan. Jangan sepelekan barakallahu fikum. Mana ingatkan sekali lagi, itu penting sekali. Fungsinya apa? Menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam salat wajib. Kan kadangkala ada kurangnya, gak khusyuk ditambal dengan salat qabliyah ba'diyah tadi. Jadi jangan sepelekan, jangan wah cuman sunnah aja kok. Akhirnya gak pernah sholat sama sekali. Paham ya? Jangan. Salat qabliyah ba'diyah yang kira-kira sudah disyariatkan di situ, nah barakallahu fikum maka lakukan. Lakukan. Kenapa demikian? Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, antum perhatikan baik-baik ya. Saat itu enggak pernah para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, Perintahnya itu sunnah atau wajib enggak pernah tanya dulu. Langsung sami'na wa ta'na. Munculnya rincian sunnah dan wajib itu kan belakangan. Iya enggak? Dalam ilmu usul fikih dan semisalnya wa illa para sahabat kalau datang perintah langsung dikerjakan. Enggak mandang itu sunnah atau wajib. Paham itu ya? Nah, bukan berarti apa? Bukan berarti nah barakallahu fikum kita kemudian menyepelekan, meninggalkan itu jangan. Jangan sampai ya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga enam solat-solat nafilah atau nawafil dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam sholat apa? Wajib. Mahum sholat? Mahum? Eh, na'am. Kita lihat berikutnya. Qalu asal sawmu Kemudian puas. Ucapan Rasulullah SAW bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu adalah pertama asal sawmu Puasa itu ada tameng. Eh, perisai benteng. Jadi kalau orang mau aman puasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa kemarin? Dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, orang kalau belum mampu untuk menikah puasa. Karena di balik puasa itu apa? Ada wija semacam tameng, penjagaan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan din azza puasa ini juga mengandung di dalamnya apa? Nah, menguji kesabaran seseorang. Mampu atau tidak dia menahan perkara-perkara yang na'am barakallahu fikum yang bisa membatalkan puasa tersebut. Mohon salah ya, mulai dari apa? Dari apa terbitnya fajar pada shadiq sampai terbenamnya matahari. Ikhwan fil din azza kita lihat berikutnya, kita ambil dikit lagi. Yakni sutratun bainal abdi wa bainan nar. Puasa adalah sutra penghalang, tameng, benteng antara seorang hamba dan antara api neraka. Bayangkan. Jangan malas-malasan untuk melakukan puasa Ramadan apalagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka belum mengenal kita kenalkan. Mungkin bapak kita, ibu kita, tetangga kita karena banyak kan orang-orang itu mereka lebih fokus dunianya. Apalagi biasanya kalau puasa Ramadan itu pas panen padi gitu loh biasanya. Kebanyakan tempat itu seperti itu. Jadi dia lebih mengedepankan panen padi daripada puasanya. Nah kalau puasa kan nggak kuat Ustaz. Ini kan fattaqullaha mastata'tum katanya. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. ini kita nggak mampu kalau panen padi yang puasa. Nah terus bagaimana? Sekarang nggak puasa diganti nanti di hari-hari yang lain katanya. Allah mustahil itu nggak benar ya. Nah dahulukan puasa walaupun apa panennya mungkin disuruh orang lain apa dengan cara yang lain panennya malam hari bisa semuanya bisa disiasati sebenarnya. Paham ya? Nah kalau kita e, mengakal-ngakali syariat ya nggak bisa. Paham ya? Nah barakallahu fikumullahu musta'an. Kita lihat di sini. Wasaumu faridatun mithlu siyamir Ramadan. Dan puasa adalah wajib seperti puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah diwajibkan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lihat di sini. Wa nafilatun mithlu ayam ayyam allati ja'at dalil Dan juga puasa sunnah seperti puasa-puasa di hari-hari yang telah datang dalil untuk melakukannya. Kasitti min syawal. Perhatikan ini, seperti puasa enam hari di bulan syawal. Yang bisa abdalnya langsung dilakukan. Kalau nggak punya hutang, setelah puasa Ramadan, langsung dilakukan puasa syawal, tapi jangan satu syawal. Satu syawal haram puasa, karena itu Ya enggak? Idul Fitri antum puasa enggak boleh haram. Dua Syawal boleh enggak? Ya? Dua Syawal. Tapi tanggalannya masih merah. Ya enggak? Tanggalannya Idul Fitri dua hari kan? Di ya tanggalan, ya enggak, Pak? Dua hari kan? Ya, berarti bagaimana ini? Puasa Syawal boleh enggak tanggal dua Syawal? <laughs> boleh enggak ini? Boleh enggak Abu Abdurrahman? Boleh enggak? Tanggalannya masih merah tapi lah bahas. Karena apa? Karena intinya yang namanya Idul Fitri ya cuma satu sawal tadi itu. Dua sawal atau mulai sawal silakan nggak masalah. Paham ya? Antum jangan lihat tanggalannya masih merah kemudian nggak berani puasa jangan. Nah, barakallahu fikum. Ya kalau mau puasa tanggal dua sawal tadi, satu sawal haram, nggak boleh. Karena Rasulullah melarang apa? Melarang untuk puasa nanti dua hari raya tersebut, hari Idul Fitri sama Idul Adha. enam Kemudian berikutnya disebutkan di situ wal isnin puasa Senin, wal khamis puasa Kamis ini bagi yang mampu silahkan. Puasa Senin Kamis bagus sekali ya, sebagai tameng juga, tameng benteng. Nah, barakallahu fikum melatih diri. Wa salat ayyamin min kulli syahrin. Ini yang benar. Tiga hari dalam sebulan. Ini yang benar ya karena hadis yang mengkhususkan 13, 14, 15 itu tidak selamat dari kritikan. Paham ya? Jadi yang rajih yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Hizam tiga hari dalam sebulan bebas. Mau milih hari apa saja, intinya sebulan tiga, tiga kali atau tiga hari tadi itu. Paham ya? sampai tadi beliau mengatakan kalau seandainya dia melakukan Senin, Kamis, Senin diniatkan puasa tiga hari dalam sebulan, double dapat pahalanya. Puasa Senin, Kamis dapat, puasa tiga hari dalam sebulan, bayangkan. Tergantung dengan apa? Niatnya. Innamal a'malu niat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Lah kan dua amalan Ustaz, enggak masalah. Dua amalan kalau hukumnya sama boleh digabungkan. Paham itu ya? Naam, sunnah ya enggak? Senin Kamis sunnah, puasa tiga hari dalam sebulan apa? Sunnah atau gabungkan niatnya Senin, Kamis, Senin. Dapat tiga, dapat puasa Senin Kamis. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wa 'ashri dzulhijjah dan 10 dzulhijjah. Puasa apa namanya ini? 10 Dzulhijjah puasa apa? Boleh puasa 10 Dzulhijjah? Eh? Wa 10 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah boleh apa? 10 Dzulhijjah boleh enggak puasa? Lah ini Orang pada nyembelih kambing atau puasa sendiri gitu. Ya enggak? Idul Adha kapan? Idul Adha tanggal berapa Idul Adha? 10 Dzulhijjah kan? Ya ini dan puasa tepuk Dzulhijjah. Maksudnya bagaimana maksudnya ini coba? Antum gimana ini? Boleh enggak puasa 10 Dzulhijjah? Orang lagi padanya beli kambing untuk puasa sendiri gitu, Idul Adha. Maksudnya di hari-hari awal. Dianjurkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sampai 9 pun silahkan. Tapi 10-nya jangan. Haram. 10-nya Idul Adha enggak boleh puasa antum. Paham ya? Tapi kalau misalkan antum nggak dari awal pun satu Dzulhijjah tadi, sembilan puasa Arafah jangan lupa. Karena puasa Arafah puasa yang sangat mulia juga ya. Nah, barakallahu fiikum, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Arafah ini bagi orang-orang yang tidak wukuf di padang Arafah, tapi bagi orang-orang yang mereka setelah melakukan yaumut tarwiyah sebelum haji itu ya. Kemudian setelah itu barakallahu fikum mereka berangkat ke mana? Ke Arafah, wukuf di sana yang mereka berada di sana tidak dianjurkan untuk puasa. Adapun yang di luar orang-orang yang tidak wukuf di padang Arafah berpuasa. Puasa 9 dul Hijjah. Mau maksudnya? Paham belum? Ewan nah, jadi 10 dul Hijjah di sini maksudnya bukan tanggal 10-nya, tapi 1 dul Hijjah itu sampai 9 dul Hijjah itu kalau mau puasa enggak masalah. Paham maksudnya ya? Wa yaumi Arafah dan puasa Arafah. Wa yaumi Asyura wa yaumin qablahu aw ba'dah. Ini perhatian Bapak ini. Dan puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal berapa ini? Puasa Asyura tanggal berapa? Eh, 7 10 apa? Puasa Asyura kapan? Pernah puasa Asyura enggak tuh? Puasa Asyura. tanggal berapa? sembilan 10 Muharram. Pada tanggal 9 10 Muharram. Adapun yang setelahnya hadisnya enggak selamat dari kritikan. Jadi 9 sama 10 saja. Wa illa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi barakallahu fiikum. Semula saat itu sebagian para sahabat mengadukan tentang kejadian yang dilakukan itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Bahwasanya 10 Muharram tersebut orang-orang na barakallahu fikum nan Bani Israel mereka mengagungkan ahli kitab mereka mengagungkan nah tanggal 10 Muharram tersebut karena hari tersebut hari diselamatkannya Musa dari kejaran Firaun katanya. Akhirnya Rasulullah mengatakan demi Allah kalau seandainya tahun depan aku masih hidup la asuman natasi' Sungguh aku akan puasa tanggal 9-nya. 9 10 disyariatkan. Apa maksudnya ya? Ada 11-nya hadisnya enggak selama dikritikan, jadi kita cukup 9 dan 10 Muharram. Ikhwani fid din azza wa Fahadhihi kulluha shaumun nafilah. Ini semuanya adalah puasa apa? Puasa sunnah. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.